ini yang semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga in kulli su wa makruh min kulli fitan ma zahara minha wa ma batan berziarah kepada asadidah kepada ikhwanna jami'an taqarruban ila Allah azza wa jal dan di kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengambil kesempatan untuk mudzakarah untuk mengingat kembali murajaah mengulang kembali pelajaran yang insyaallah taala pernah kita dapatkan yakni pelajaran qiraah pelajaran tahsin ya, pelajaran memperbaiki qiraah kita Naam belajar tajwid secara amaliyah dan kita akan mempelajari secara khusus suratul Fatihah pada kesempatan malam hari ini di sela-sela qiraah dan tadarus kita pada surat ini insyaallah taala kita akan mengambil faidah-faidah yang disebutkan oleh para ahli dalam bidang ilmu tajwid ya bagaimana kita bisa melafalkan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya dan agar kita sedikit banyak mengenal al-akhta kesalahan-kesalahan yang mungkin di antara kita mendapatkannya saat kita mendengarkan ya Al-Fatihah minal akhir dari yang lainnya atau bahkan mungkin kita juga mengalami hal tersebut dalam qiraah surat al-fatihah nah para ulama rahimahumullah telah memberikan anjuran kepada kita untuk memiliki semangat untuk mengerahkan kemampuan kita di dalam memperbaiki Al-Quran, memperbaiki Al-Qira'ah. Sebagian ulama kita menyebutkan bahwa mempraktekkan ilmu tajwid adalah perkara yang wajib dan sebagian lagi menyebutkan bahwa at-tajwid menerapkan ahkam tajwid dalam qiraat Al-Qur'an adalah perkara yang sangat disukai mustahab sangat disuka, disuka, dicintai disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala al-mahiru bil Qur'ani ma'a as-safaratil kiramil bararah bahwa seorang yang mahir membaca Al-Quran di antara fadilah yang didapatkan olehnya adalah akan bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala al-kiram al-bararah yang mulia yang senantiasa mentaati Allah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران sementara seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia ya tataja terbata-bata dalam membacanya wa huwa alaihi syaqqun berat baginya dalam qiraah dengan baik ya. berat baginya untuk mewujudkan ahkamut tajwid namun dia tetap berusaha untuk membaca Al-Qur'anul Al Karim dan berusaha untuk memperbaikinya tentunya dia pun tetap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal ballahu ajran bahkan dia mendapatkan dua pahala nah mungkin di antara kita ada yang termasuk golongan yang kedua alladhi yaqra al-Quran wa yatata'ta' membaca Al-Quran dalam keadaan masih terbata-bata ya. maka teruslah ia berusaha tetap membaca Al-Quranul Karim dan juga berusaha untuk mendapatkan bimbingan dari ikhwah dari asatidah yang telah lebih dahulu dalam hal talabul ilmi ya, terkhusus dalam bidang ilmu tajwid sehingga dia bisa semakin baik bacaannya dan biidnillah bisa mendapatkan fadilah menjadi orang yang mahir membaca Al-Quran Al-Karim Ukhairukum man ta'allama Al-Quran wa sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca atau mempelajari Al-Quran wa dan kemudian dia bisa mengajarkan kepada yang lainnya nah dan jangan sampai kita nah menjadi seorang yang putus asa dalam bab ini merasa tidak mampu untuk uh, memperbaiki lisan lalu tidak ada usaha untuk mendapatkan bimbingan ya taib berusaha untuk bisa memiliki al-juhd kesungguhan di dalam memperbaiki qiraah nah syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit Nah, dan dengan itu insyaallah azza wa wajalla akan memberikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang memiliki kesungguhan di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Akan memberikan taufik kepadanya biidznillah azza wajalla. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan langsung pada maddah yang telah kita siapkan ya. Itu mengenal bacaan Al-Fatihah dan akhta kesalahan yang ada pada bacaan kaum muslimin. Nah. Baik. Kita mengetahui tentang bahwa Al-Fatihah merupakan rukun dari arkanus salah la tasihhu illa biha. Nah, tentunya kita berusaha untuk sempurna dalam menunaikan rukun ini dengan membaca Al-Qur'an eh, dengan membaca Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Nah, terlebih apabila kita diberi amanah untuk menjadi imam pada masjid kaum muslimin. Tentunya hal ini menjadi sangat ditekankan untuk kita bisa membaca Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Terbebas dari al lahn dari kesalahan-kesalahan atau akhta. Ya, kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Dan kesalahan dalam qiraatul Quran ya ada di antaranya yang bersifat jeli bersifat uh, jelas tampak sekali dan fatal ya kesalahan yang hampir diketahui oleh ammatun nas diketahui oleh manusia secara luas ya. bukan hanya orang-orang yang mendalami ilmu at-tajwid ya tapi diketahui oleh hampir semua orang baik al-muta'allimin ataupun yang selain mereka nah seperti misalkan mengganti harokat ya, atau mengganti huruf dengan huruf ya, mensukun yang berharokat menghilangkan tasdid nah memanjakan apa yang pendek atau sebaliknya. Nah, ini termasuk kesalahan yang fatal. Ada pula kesalahan dalam bentuk nah atau yang di jenis e, disebutkan oleh para ulama al-lahan al-khafi. Kesalahan yang jenisnya adalah jenis kesalahan khafi. Ya, yakni kesalahan yang e, tidak semua orang tahu, ya. Hanya orang-orang tertentu yakni mereka yang mendalami ilmu tajwid yang memahami bahwa ini adalah sebuah khata, sebuah lahan. Nah. Barakallahu fikum. Maka insyaallah taala kita akan memulai ya qiraah suratul Fatihah dan kita ambil beberapa akhta yang mungkin kita alami atau kita dapatkan dari al-sinatin nas dari lisan kaum muslimin. Nah. Baik, ya, insyaallah ya mungkin uh, kita talqinkan terlebih dahulu surat suratul Fatihah. Lalu setelah itu ayat demi ayat mungkin kita akan uh, ambil beberapa kesalahan. Nah, mungkin bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم demikian qiraah suratul Fatihah. Insyaallah kita akan uh, mengambil keterangan ayat demi ayat ya, bagaimana kita bisa melafalkan dengan benar dan kita kenal mengenal beberapa akhta yang terjadi. Nah. Baik. Kita awali dengan al-basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. baca Bismillahirrahmanirrahim. nah. bacaan yang uh, muraddal atau yang tertil atau bacaan yang mujawwad adalah bacaan yang menerapkan Naam makhraj huruf ya. Menerapkan kaidah-kaidah yang penting dalam bab uh, tajwid seperti makharijil huruf ya. Kemudian juga menerapkan sifat sifat huruf ya. Kemudian sempurna dalam harakat ya. Sempurna dalam harakat maftuhah, fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Nah, itu yang paling pokok. Ya, makhraj, sifatul lazimah, sifat-sifat yang merupakan bawaan asli dari setiap huruf. Ya, dan juga uh, itmamul harakat, ya, kesempurnaan dalam harakat. Berikutnya juga penerapan apa? Ahkam, hukum-hukum. Ya. Seperti izhar ataupun idgham, ikhfa ya. Juga terkait dengan gunnah ya, kapan kita memberikan dengung dengan ukuran yang panjang. Nah. Baik. Ini secara umum demikian. Maka agar kita bisa melafalkan kalimat Qur'aniyah dengan baik memang sangat penting untuk kita mempelajari makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifatnya. Nah, misalkan huruf ba, ya, kita baca huruf ba demikian. B, coba. B. Ya. Dari dua bibir yang kemudian kita kasrah. B. B. Ya. Bagaimana kasrah yang sempurna? Ya, kita menaikkan bagian tengah lidah b ya tengah lidah kita naikkan karena kasrah adalah eh, harokat yang asalnya adalah huruf ya ya harokat kasrah adalah adalah harokat yang asalnya adalah huruf ya dan huruf ya berasal dari makhraj tengah lidah dalam hal ini tengah lidah perlu kita naikkan sedikit agar sempurna bunyi kasrah B. Ya, contoh kasrah yang kurang sempurna B. Ya. B misalkan. Ini termasuk al-lahan al-khafi. Kesalahan yang ya tidak fatal namun ya, perlu kita kenali supaya kita bisa sempurna. Ya. Jadi kita singgung akhta al-jali al-jaliyah. Kesalahan yang jali adalah kesalahan yang terjadi pada harokat ya yakni tidak Eh, benar dalam harokat fathah diganti kasrah, kasrah diganti dhammah atau diganti sukun, ya. Tasdid dihilangkan, ya. Adapun yang tadi kita bahas terakhir adalah kurang sempurnanya harokat, ya. Dia memaksudkan kasrah, namun kasrahnya belum sempurna. Ini termasuk al-lahn al-khafi, ya, kesalahan yang khafi, ya. Bi. Nah, bismi Taib. Huruf sin kita baca dengan e, menempatkan ujung lidah pada gigi seri bawah. Bismi, coba. Bismi. Dengan sifat mengalir nafas dan suara. Nah, alirkan dengan sempurna. Bismi. Bismi. Yani sempurna maksudnya adalah tidak kita putus. Ya, sebelum kita memang hendak melafalkan huruf mim bismi ya contoh sin yang kurang sempurna dalam sifat ini misalkan diputus bismi ya bismi baik ini juga termasuk al-lahan al-khafi baik kita lanjutkan bismillahi bismillahi lam termasuk nam huruf yang tipis ya demikian pula pada lafzul jalalah dibaca dengan tipis ya. tidak dibaca dengan tebal bismillah ya. tidak ada yang baca demikian ya bismillahi nah. baik ar-rahmanir rahim baca huruf H pada lafzul jalalah bismillahi langsung menyambung ke huruf ra ya, alif lam taib dibaca lam sukun dengan idgham masuk langsung ke huruf ra bismillahir ya lam tidak dibaca ya itu masuk apa ahkam yang perlu kita ketahui kita praktekkan nah bagaimana huruf ra dibaca dengan tebal Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sedikit mengenal huruf ra ya. Jadi ra itu bisa tebal, bisa tipis. Ya, ini ada kalanya kita tebalkan. Di saat-saat tertentu kita baca dengan tipis. Ya, di antara saat menebalkan ro adalah ketika ro berharokat fathah. Seperti dalam eh, ayat ini. Bismillahir karena hendak di fathah nah, maka kita langsung menebalkan huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tipis seperti apa? Misalnya Bismillahir ya. Roknya tipis akhirnya berlanjut dengan fathah yang tipis. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini juga termasuk al-lahan al-khafi, kesalahan yang apa namanya? boleh dikatakan khafi dimana mana khafif ya, kesalahan yang ringan. Ya, namun perlu kita ketahui dan bila kita telah tahu, upayakan ra pada kata atau pada ayat bismillahirrahmanirrahim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huruf H kita upayakan dilafatkan dari makhraj tengah tenggorokan. Allah rahmani coba baca ah nah itulah huruf ha dengan sifat yang tipis ah dengan mengalirnya nafas dan saut dan suara ah ar-rahmani ar-rahmani baik ya tidak kita putus hak dari huruf ha untuk dialirkan misalnya Allah rahmani putus ya alirannya kurang sempurna. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian Ar-Rahim kita panjangkan. Ya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya, mim dengan sifat ghunnah. Ya, sifat ghunnah pada mim sukun bertingkat-tingkat. Nah, saat mim sukun tidak bertemu dengan huruf yang lain, ya, atau bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba, maka kadar gunnahnya adalah sekadar dari zaman pada huruf-huruf sukun pada umumnya ya misalkan kita baca am baca am, am. ada gunnah ya am, am. Ya, sepanjang zaman dari huruf-huruf sukun yang lain ya misalkan lam al, al. Ya, maka mim juga saat sukun dan tidak bertemu dengan huruf yang lain maka ada gunnah yang harus kita berikan. Biasanya ketika posisi di akhir saat kita wakafkan, maka sifat ini kadang kita lupakan. Ar-Rahim. ya, kurang. Ya, kurang memberi hak untuk mim. Ar-Rahim. Ya, coba baca. Ar-Rahim. Ya, ada gunnah. Tentunya tidak tidak lebih panjang daripada kadar yang yang matlub yang diinginkan. Misalkan ya Ar-Rahim. Maka ini seperti mentasydid huruf mim ya, maka kita berikan hak mim ya dengan tidak berlebihan. Nah. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. panjang dari mat-mat yang ada ya, diupayakan dengan ukuran dua harokat pada lafzul jalalah pada ar-rahman ya dengan dua harokat bismillahi ar-rahmani ya kalau kita panjangkan ya lebih dari dua harokat termasuk kesalahan yang kesalahan yang khafi misalnya بسم الله الرحمن الرحيم misalkan demikian coba antum baca Salah tidak? Salah khafi atau khafif ya, tidak merubah makna. Dan perlu kita menghindari yang seperti ini dan kita perbaiki. Taib. Ar-Rahim dibaca dengan ukuran 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik. Ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab perhatikan beberapa huruf yang sukun ya. Lam sukun al Kemudian mim sukun, ham ya. Lam bertasdid, lillahi. Ba bertasdid, rabbi. Lam sukun ya dan nun terakhir. Ya, ini kita perhatikan masing-masing memiliki hak. Ya, di antaranya adalah dialirkan. Ya, kita baca al coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi jangan sampai kita tidak memberikan hak bagi lam atau mim ya sehingga ini justru menjadikan bacaan kita ya menjadi terlihat berat ya tidak apa namanya tidak mudah kita lafadzkan misalkan alhamdulillahi alamin ini memutuskan suara atau aliran dari huruf lam dan memang itulah hak dari lam dan mim kita berikan dan itu akan menjadi mudah dalam qiraah.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 إخواني في دين عزني الله وإياكم إن شاء الله سنستمر درسنا في أخطاء تحدث عند قراءة الفاتحة إن شاء الله غدا بعد صلاة الصبح مباشرة فنرجو منكم الحضور ل hadza ad-dars. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dars dalam kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Al-Fatihah. Besok insyaallah ba'da subuh langsung di Masjid Ma'ad As-Salafi biiznillah taala. Jazakumullahu khairan.